Taubat adalah salah satu sahabat Nabi yang saat itu Nabi Muhammad berada di masjid tiba-tiba memberikan kabar gembira yang isi kabar gembira itu adalah di antara kalian ada ahli surga bayangkan ada kabar gembira ahli surga semuanya berdebar-debar siapa ya, ya, kira-kira ya pada gak sabar sahabat Nabi lalu bertanya siapa itu ya Rasulullah dijawab oleh Rasulullah ahli surga itu adalah taubat Orang pada noleh ke kiri kanan Rupanya taubat tidak ada di tempat itu Setelah selesai pengajian dapat beberapa sahabat Nabi datang ke rumahnya Taubat memberikan kabar gembira Datang ke tempatnya Taubat disambut oleh sahabat Dan para sahabat Nabi bertanya Berkata, wahai Taubat Alangkah beruntungnya engkau Taubat ini kalau bahasa orang sekarang tersinggung Dia orang lara Orang serba kurang Kalau dikatakan beruntung Bahkan ditambah lagi, sungguh wahai Taubat, semua yang hadir di yang Rasulullah saat itu ingin menjadi dirimu. Ini omongan apa lagi? Masa ingin jadi seperti aku? Kamu ini ngomong apa? Benar wahai Taubat, semua yang hadir saat itu berharap agar menjadi dirimu. Akhirnya Taubat tidak sabar, memangnya kenapa aku kok sampai orang ingin menjadi seperti aku? Ketahuilah wahai Taubat, Rasulullah hari ini menyebutkan dirimu dan dirimu dikatakan oleh Rasulullah bahwa engkau adalah ahli surga wahai Thaman. Seketika sahabat mendengar kalimat ini menangis dan menangis lalu meninggalkan para sahabat Nabi lalu pergi ke kamar dan setelah itu tidak keluar lagi. Lama ditunggu tidak keluar maka ditinggal oleh sahabat Nabi. Esok harinya di saat Nabi Muhammad bertanya mana sahabat? Tidak ada yang Rasulullah. Ada yang ngomong sakit ya Rasulullah. Oh sakit? Iya. Inilah akhlak ya bertanya tentang sahabatnya mana yang sakit, mana yang tidak ada rahmatnya Rasulullah SAW. Maka setelah itu Nabi Muhammad akhirnya berkunjung ke tempatnya Taubat. Mengucapkan salam dijawab oleh keluarga Taubat. Nabi Muhammad duduk di situ. Lalu bertanya mana Taubat? Ada ya Rasulullah di kamar. Oh, ya Rasulullah. Sakit apa? Tidak tahu ya Rasulullah. Tidak ngomong apa-apa. Tidak ya Rasulullah. Bagaimana ciri sakitnya? Ya di saat ter terbuka matanya mengucurkan air mata Dan tidak lama kemudian pingsan Terbuka lagi matanya mengucur air mata Pingsan dan begitu seterusnya berulang-ulang Kelihatannya sakit yang sangat keras ya Kelihatannya seperti itu ya Rasulullah Baik, boleh aku melihatnya? Silahkan ya Rasulullah Akhirnya Rasulullah datang ke tempatnya Tauba dan mengucapkan salam Assalamualaikum tidak terdengar jawaban Assalamualaikum tidak terdengar jawaban akhirnya pintu didorong pelan oleh Rasulullah terlihat pas wajahnya Tauban dan Rasulullah mengucapkan salam Assalamualaikum ya Tauban tergeraklah mulut Tauban yang maknanya Waalaikumsalam ya Rasulullah Rasulullah mendekat duduk di sampingnya Tauban akan tapi Tauban tidak mau melihat Rasulullah padahal ini adalah Rasulullah yang memberikan kabar gembira taubat masuk surga ternyata taubat seolah-olah cuek dan juga tidak mau melihat Rasulullah pandangan matanya tetap ke atas matanya tetap mengucur air mata dan sebentar kemudian pingsan dan begitu berulang-ulang sehingga di saat tersadar Nabi Muhammad bertanya Tobat kamu sakit apa? sakit apa kau wahai Taubat? dia tidak menjawab katakan Taubat agar kami bisa membantumu tidak menjawab Soban Diam Kemudian Nabi Muhammad berkata Wahai Soban Kenapa engkau seperti ini Bukankah engkau sudah aku beritahu Bukankah engkau adalah Sudah aku katakan sebagai ahli surga Wahai Soban di saat mendengar kalimat ini tiba-tiba Tauban yang tadi hanya melihat ke atas tidak melihat ke Rasulullah pandangannya pindah kepada Rasulullah dan berkata, Ya Rasulullah, gara-gara ucapanmu itulah aku seperti ini. Kenapa begitu wahai Bapak? Ya Rasulullah, aku sangat meyakini bahwasanya omonganmu adalah benar dan tidak mungkin salah. Engkau katakan aku ahli surga, maka aku pun akan masuk surga. Nabi Muhammad bertanya, kenapa diri ya Rasulullah engkau adalah paling mulianya makhluk paling hebatnya makhluk paling baik, ah, paling istimewanya hamba-hamba Allah dan aku orang jelek ya Rasulullah aku orang biasa ya Rasulullah aku yakin omonganmu benar aku akan masuk surga dan aku juga yakin engkau akan masuk surga ya Rasulullah akan tetapi yang aku pikirkan ya Rasulullah engkau masuk surga, aku juga masuk surga. Niscaya surgamu yang paling tinggi dan surgaku yang paling rendah. Lalu aku kapan bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Terpingsan. Rupanya sakitnya itu mikir nggak bisa ketemu Rasulullah. Nah, jaminan surga. Ini baru dikasih toko rame asarnya pada hilang panen antar asarnya maghrib kong dapat asar baru satu rokaat, masya Allah ini sudah dapat jaminan surga mikir masuk surga takut beda surganya nggak bisa ketemu Rasulullah mikir itulah cinta sehingga di saat tersadar kembali dikatakan Rasulullah ya taubat ketahuilah engkau akan di surga bersamaku dan setiap saat engkau bisa melihat wajahku. Taubat yang lemah lembut mulai sakit tiba-tiba berdiri dan merangkul Rasulullah, ya Rasulullah ini yang aku tunggu. Allah. Kecintaan kepada Nabi Muhammad mengantarkan kebersamaan dengan Rasulullah. Jadi para sahabat Nabi belum tahu kenapa kok taubat sampai dapat jaminan surga. Jawabannya ini karena diam-diam taubat ini adalah sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam